Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai Kana dan saudari-saudarinya. Di mana di sini beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-150 dan bait yang ke-151. Atau bagian akhir dari bait ke-150 dan bait yang ke-151. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wadhu tamamin ma bi yaktafi. Dan fiil-fiil yang ada dalam bab ini yaitu bab kana wa akhawatuha ini, itu ada fi'il yang tamam. Fi'il yang tamam. Apa yang dimaksud dengan tamam di sini, sempurna di sini, itu adalah yang ma biraf'in yaktafi. Yang fi'il tersebut, itu sudah cukup dengan isi marfu yang datang setelahnya. Kita mengetahui ya contohnya kana, kana yang biasa kita kenal, yang nakis, itu memerlukan isim kana dan memerlukan khobar kana. Isim kana itu rofa, kemudian khobar kana itu nasob. Akan tetapi fiil tersebut, ya fiil kana, itu bisa diamalkan secara tamam. Artinya nanti cukup dengan datangnya isim marfu setelah kana dan tidak lagi memerlukan isim nasob, Tidak lagi memerlukan isim mansub yang datang setelah kana. Maka fiil yang seperti itu dinamakan dengan fiil yang tamam. Fiil yang sempurna. Wa ma siwahu naqisun. Akan tetapi selain fiil-fiil tadi yang beramal tamam, maka fiil yang ada pada kana wa akhawatuha ini itu semuanya adalah naqis. Artinya hanya dapat beramal seperti amalan kana dan saudari-saudarinya. Wan naqsu fi fati'a laisa zala daiman kufi. Dan sifat naqas yang ada pada fati'a kemudian laisa dan zala itu selalu melekat pada ketiga fiil tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk kedua bait ini atau satu setengah bait ini yaitu isti'malu af'ali hadzal babi tammatan Ya, judulnya Isti'malu af'ali hadzal babi tamatan. Penggunaan fiil-fiil yang ada pada bab ini, yaitu bab kana wa akhawatuha ini, secara tamah, secara sempurna. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala mulai penjelasan ya memulai penjelasan dari kedua bait ini. Beliau mengatakan af'alu hadzal babi qismani. Fiil-fiil yang ada pada bab ini, yaitu bab kana dan saudari-saudarinya, itu ada dua jenis. Al-awwalu, yang pertama, ma yakunu tamman wa naqison. Yaitu jenis atau kelompok fiil dari kana dan saudari-saudarinya ini, yang dapat digunakan secara tam ya, dapat digunakan secara sempurna, wa naqison dan juga dapat digunakan dengan naqis. Nanti kita akan lebih jauh membahas mengenai makna tam dan naqis ini. Jadi intinya kelompok pertama, fiil-fiil tersebut dapat digunakan atau dapat beramal seperti fiil yang tam, fiil yang biasa, atau dapat beramal seperti fiil yang naqis yang memerlukan isim marfu dan isim mansub yang datang setelahnya. Wathani, kelompok yang kedua, ma la yakunu illa naqison. Yaitu kelompok dari fiil ini itu hanya berupa nakis saja. Ya, dia tidak akan ada melainkan hanya dalam bentuk nakis atau dengan kata lain hanya ada nakis saja untuk kelompok fiil yang kedua ini. Kemudian wa ma'nan nuqsani ya wa ma'nan nuqsani apa makna nuqsan dalam pembahasan fiil ini? Ya nuqsan itu tidak sempurna atau kurang. Kenapa sebuah fiil dikatakan tidak sempurna atau kurang? Karena ini ihtiyaju hadhil af'ali ila mansubin yaitu butuhnya fiil-fiil ini ya fiil-fiil yang nakis ini itu membutuhkan atau memerlukan ila mansubin membutuhkan atau memerlukan isim mansub yang datang setelah fiil tersebut yaitu dinamakan nukson dinamakan nakis kurang Id la yatimmu ma'naha bidzikri marfu'iha faqat. Ya, sedangkan tidak sempurna maknanya dengan hanya menyebutkan isim marfu'nya saja. Artinya seperti kana, ya kana kalau yang nakis itu harus ada isim kana, kemudian harus ada khobar kananya. Isim kananya marfu', khobar kananya mansub maka maknanya baru sempurna. Kalau hanya disebutkan isim kananya saja, nanti maknanya menjadi belum sempurna. Ya. Kemudian bal tadhallu muhtajatan ila ma yukmilu ma'naha. Bahkan fiil-fiil yang nakis ini itu senantiasa membutuhkan ya atau memerlukan kepada sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Apa itu sesuatu yang menyempurnakan maknanya? Wadhalika bil khobari, yaitu khobar. Artinya kalau kana yang nakis itu tidak cukup hanya dengan isim kana, tetapi juga dia memerlukan kepada khobar kana. Fa'idha kulta kana aliyun, maka jika engkau mengatakan kana aliyun saja, ya kana aliyun saja maka lam tadulla illa alal wujudil mutlaqi maka jika engkau mengatakan kana aliyun engkau tidak menunjukkan melainkan hanya menunjukkan kepada suatu keberadaan yang mutlak ya hanya keberadaan semata ya hanya menunjukkan bahwa ali itu ada ya alladhi huwa Dittul adami. Dan keberadaan yang mutlak ini itu hanyalah lawan dari ketiadaan. Berarti ketika engkau mengatakan kana aliyun, engkau hanya mengatakan ali itu ada, yang merupakan lawan dari ketiadaan. Wahada ghairu muradin wala matlubin. Dan makna keberadaan yang mutlak tersebut, keberadaan semata tersebut, itu bukanlah makna yang dimaksud dan juga bukan makna yang diminta. Fa'idha ja'al khobaru, ya, maka jika misalnya didatangkan khobar dalam kalimat tersebut, wakulta dan engkau mengatakan, kana aliyun musafiron. Ya, dahulu atau pada saat itu Ali bepergian. Ya, maka di sini ada isim kananya yaitu aliyun, kemudian khobar kananya yaitu musafiron. Ya. Maka dengan ini tuhat tidul muroda. Ya, maka dengan menambahkan musafiron itu tuhat tidul muroda. Engkau menentukan dengan pasti atau memastikan maksud dari kalimat tersebut. Wa tu'inul matluba Ya, dengan menambah musafiron tersebut maka maaf wa tu'ayyinul matluba. Ya wa tu'ayyinul matluba. Ya maka dengan menambahkan musafiron itu engkau ya membuat uh, yang diminta yang diinginkan itu menjadi ya tertentu. Artinya makna dari kalimat tersebut itu adalah sesuatu yang kita inginkan dan juga sesuatu yang diingin diinginkan oleh pendengar. Maka di sini ya fiil yang naqis itu memerlukan akan khobar. Kemudian kelanjutannya wa ma'na tamami dan apa makna dari fiil yang tamam? Tadi fiil yang nuqson, yang kurang, yang tidak sempurna. Maka di sini ada fiil yang tamam, fiil yang sempurna. Apa maknanya? Makna dari fi'il yang tamam adalah iktifa'uha bimarfu'iha. Fi'il-fi'il tersebut itu mencukupkan diri dengan isim marfu yang datang setelahnya. Artinya ketika datang fi'il, kemudian datang isim marfu setelahnya, maka sudah cukup, sudah sempurna maknanya. Wa'ada muhtiyajiha ila khobarin dan fiil-fiil yang tamam tersebut itu tidak membutuhkan, tidak memerlukan kepada khobar. Sya'nuha fi dhalika sya'nul af'alil ukhra at-tammati. Ya, sya'nuha fi dhalika sya'nul af'alil ukhra at-tammati. Maka keadaan fi'il kana dan saudari-saudarinya itu ketika dalam keadaan tamam, maka keadaannya itu sama dengan keadaan fiil-fiil lain yang sempurna. Ya, kita mengetahui ya fiil-fiil yang lain itu ya kebanyakan tamam sempurna. Dan di sini karena dan saudari-saudarinya itu ada yang dapat beramal sempurna seperti ini atau digunakan secara sempurna. Maka keadaannya saat itu fiil-fiil karena dan saudari-saudarinya itu sama saja seperti fiil sempurna yang lain. Fa'idha kulta, ya maka jika engkau katakan, Idha kana Ramadanu fajatahid fis sodakoti. Idha kana Ramadanu fajatahid fis sodakoti. Jika datang bulan Ramadan, maka bersungguh-sungguhlah dalam bersedekah. Wajatta annal ma'na tamun. Maka engkau dapati dalam kalimat ini idza kana ramadhanu fajtahid fis shadaqati. Maka wajadta annal ma'na tamun. Maka engkau dapati bahwa makna dari kalimat ini itu sudah sempurna. La naqsa fihi. Tidak ada kekurangan di dalam kalimat tersebut. Walau wada'ta badala kana al-fi'la ja'a Ya, dan misalnya dan jika engkau meletakkan sebagai pengganti kana yaitu fi'il jaa ya maksudnya walau wada'ta badala kana al fi'la jaa itu jika engkau ganti fi'il kana tadi itu menjadi fi'il jaa ya masalan sebagai contoh ya jadinya bagaimana idza jaa ramadhanu fajtahid fis sadaqati. Maka apa? Tammal makna. Maka maknanya itu sempurna. Walam yakhtalifil muradu. Dan tidak berbeda maksudnya di antara kedua fiil tersebut. Ya, karena di sini kananya adalah kana yang tam. Ya, maka sama seperti ja'a, yang ja'a juga adalah fiil yang tam. Maka kita lanjutkan penjelasan beliau wa kullu af'ali hadzal babi tusta'malu tammatan wa naqisatan illa thalathatan wa kullu af'ali hadzal babi tusta'malu tammatan wa naqisatan illa thalathatan dan seluruh fiil-fiil yang ada pada bab ini yaitu bab kana dan saudari-saudarinya ini itu dapat digunakan dalam keadaan tamah, ya, sempurna, atau dalam keadaan naqis, dalam keadaan kurang tadi. Illa thalathatan, kecuali tiga fi'il. Artinya apa? Artinya selain tiga fi'il ini, itu seluruh fi'il-fi'il yang ada pada kana wa akhwatuha ini dapat digunakan secara tamah atau dapat digunakan secara naqisah. Apa ketiga fiil tersebut yang hanya dalam bentuk naqis ini? Wahia, yaitu al-awwalu fati'a. Yang pertama adalah fiil fati'a. al laisa. Yang kedua adalah laisa. Al-thalithu yang ketiga zalallati mudhari'uha yazalu kama taqaddama. Yang ketiga adalah zala yang mudoriknya yazalu, sebagaimana telah berlalu penjelasannya mengenai hal tersebut. Maka fatia, laisa, kemudian zala yang mudoriknya yazalu, itu hanya dapat digunakan secara nakis. Tidak dapat digunakan secara tam. Ya. Kemudian amma zalallati mudhari'uha yazulu ya adapun zala yang mudhari'nya adalah yazulu fahiya tammatun. Maka zala yazulu ini itu adalah bukan fiil naqis tapi fiil yang tam. Walaisat min af'ali hadzal babi dan zalayazulu ini itu bukan pembahasan atau bukan termasuk golongan dari bab ini, yaitu bab kana wa akhwatuha. Wa qad jaa mudari'uha fi qawlihi ta'ala. Atau maaf, sebelumnya nahwu, contoh dari fi'il yang zalayazulu ini adalah Salatu zuhri idza zalati syamsu. Salatu zuhri idza zalati syamsu. Salat zuhur atau waktu salat zuhur itu ketika matahari tergelincir dari puncak maksudnya. Maka kita perhatikan zala di sini itu hanya membutuhkan satu isim yaitu asyamsu. Ya, zalatis syamsu. Tidak lagi memerlukan kepada khobar zala yang misalnya mansub, ya, tidak perlu. Maka di sini zalatis syamsu ini, zalanya adalah fi'il yang tam, bukan yang naqis. Ini contoh yang maldi. Kemudian yang mudhari' wa qad jaa'a mudhari'uha fi qawlihi ta'ala maka Zalaya Zulu ini itu sungguh telah datang mudoriknya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir ayat ke-41. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yumsikus samawati wal arda an wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Ya, sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan ya menahan keduanya selain Allah. Maka di sini perhatikan ada antazula. Ya, antazula. Itu berasal dari fiil zala yazulu. Kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Di sini ada i'rabnya. Antazula fi ta'wili masdarin majrurun biharfin mahdufin. mahdhufin antazula fi ta'wili masterin majrurun bi harfin mahdhufin. Antazula ini itu dapat ditakwil menjadi masdar atau mudahnya masdar muawwal. Yang masdar muawwal ini itu menempati kedudukan majrur. Majrurnya dengan apa? Dengan huruf jar yang dihapus. Apa takdirnya? Ai minazawali minaz zawali. Karena masdarnya kan azawal. Nah, kenapa majrur? Karena ada huruf yang dihapus yaitu min. Ya, min. Maka di sini tadi takdirnya adalah innallaha yumsiku as-samawati wal ardo minaz zawali. Ada uh, huruf jar yang ditakdirkan yaitu min. Maka azawal di sini yang merupakan takwil dari antazula itu menempati kedudukan majerur. In kulna, ya, namun jika kita mengatakan yumsiku bimakna yamna'u. Ya, yumsiku kalau misalnya kita katakan maknanya itu adalah yamna'u. Ya, maknanya yamna'u. Au anizawali maka takdir fiil atau takdir huruf jar yang dihapus itu bukan lagi min. Ya, akan tetapi an. Ya, bukan lagi min tetapi an. Ya, ini mengenai pasangan dari fiil dan huruf jar. Kalau amsaka yumsiku itu dengan min ya, amsaka minazawali Kemudian kalau Mana'a itu huruf jarnya an. Ya, menjadi yamna'u Anizawali. Akan tapi sama-sama apapun takdir dari fiilnya atau makna dari fiilnya itu ada huruf jar yang dihapus. Kalau tidak min, ya an. Kemudian au maf'ulun li ajlihi atau antazula ini masdar yang dapat di i'rab sebagai maf'ulun li ajlihi. Maksudnya bagaimana? Ai li alla tazula. Ya, asalnya adalah li alla tazula. Kemudian wa qauluhu in amsakahuma, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala masih pada ayat yang sama, ada wala inzalata, kemudian in amsakahuma. Maka in amsakahuma ini maknanya adalah ai mayumsikuhuma. Mayumsikuhuma. Maka fa'in bimakna ma, maka in yang ada pada in amsakahuma, maknanya adalah ma. Wa qawluhu min ahadin, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala min ahadin, min yang ada dalam ayat tersebut, zaidatun i'roban la ma'nan. Maka min di situ adalah min zaidah. Ya, min zaidah namun itu dari sisi i'rob. Dari sisi i'rob. Akan tetapi bukan dari sisi makna. Karena adab kita bahwa setiap huruf yang ada pada Al-Qur'an atau setiap huruf yang berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang tambahan semuanya memiliki makna. Akan tetapi dari sisi i'rab itu adalah uh, tambahan ya, tambahan. Karena ahadun itu adalah fa'il dari amsaka. Sehingga min di sini zaidah secara i'rab namun tidak secara makna. Wa ahadin fa'ilun majrurun lafdhon marfu'un mahallan. Maka lafat ahadin tadi itu menjadi fa'il. Fa'il tapi lafatnya itu majerur. Ya, fa'il tetapi lafatnya majerur karena ada tadi min zaidah secara i'rob tadi. Namun secara kedudukan dia adalah marfu. Ini sedikit tambahan faedah dari i'rob ayat tadi. Kemudian kita kembali ke atas. Wa min amthilatil af'alit tammati fi hadzal babi qauluhu ta'ala. Dan di antara contoh-contoh dari fiil yang tamah, ya fiil yang sempurna dari bab ini itu ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke 193 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu lillah dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Maka di mana di sini syahid dari ayat ini maka di sini dijelaskan fa fitnatun fa'ilu takunu. Ya, fitnatun adalah fa'ilu takunu at tamati Maka lafat la fitnatun pada hatta la takuna fitnatun itu adalah lafat fitnatun merupakan fa'il untuk takunu namun yang tamah. Di situ bukan naqis. Apa maknanya? Wahia bimakna tahsulu au taqa'u. Wahia bimakna tahsulu au taqa'u. Yaitu eh, makna dari takunu di sini adalah tahsulu, ya, terjadi, atau taqa'u berlaku. Maka di sini takunu di sini adalah fiil yang sempurna. Wa qauluhu ta'ala, kemudian contoh yang lain ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asyura ayat ke-53 Allah Subhanahu wa taala berfirman ala ilallahi tasirul umur Ingatlah bahwa kepada Allah lah kembali semua urusan maka di sini ada fiil soro yasiru yang kita mengetahui itu juga merupakan kana wa akhawatuha. Tetapi di sini diamalkan secara tamah. Ya, ai tarji'u. Tafsiru di sini artinya adalah tarji'u, yaitu seluruh perkara tadi itu kembali. Wal umuru fa'ilun dan lafaz al umuru adalah fa'il untuk tasiru. Wa Qauluhu ta'ala dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-107 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman khalidina fiha madamatis samawatu wal ardu khalidina fiha madamatis samawatu wal ardu maka di sini eh, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi maka di sini madama di sini walaupun dia kana dan saudari atau saudari kana termasuk saudari kana akan tapi tidak ada isim mansub atau tidak ada khobar dari madama. Hanya ada fa'ilnya yaitu as-samawatu. Maka di sini apa madamat? Di sini artinya adalah ai ma baqiyat. Yaitu ya selama ada langit dan bumi tersebut. Kemudian wasamawatu fa'ilun dan lafat as-samawatu adalah fa'il dari madamat. Wa qauluhu ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Rum ayat ke-17 Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun Fasubhanallahi hina tumsuna wa tusbihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu engkau berada di petang hari dan waktu engkau berada di waktu subuh. Maka perhatikan di sini ada dua akhwat kana yaitu tumsuna dan tusbihuna. Ya, asalnya dari amsa yumsi menjadi tumsuna, kemudian asbaha yusbihu menjadi tusbihuna. Maka ada dua akhwat kana di sini. Akan tetapi di sini itu tidak ada khobar dari tumsuna dan tidak ada khobar dari tusbihuna. Maka apa? Ai hina tadakhuluna fil masai. Yaitu ketika kalian masuk di waktu petang. Wahina tadakhuluna fis sabahi dan ketika kalian masuk di waktu eh, subuh. Maka di sini tidak diperlukan khobar. Ini fiil yang tam, yang sempurna. Kemudian wa qawluhu ta'ala dan juga pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-60 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai ya, bertahun-tahun. Maka di sini kita melihat ada akhwat kana. Yang mana itu? Yaitu la abrahu. La abrahu itu dari ma bariha, kemudian la yabrahu, kemudian la abrahu. Maka di sini itu adalah sebetulnya akhwat kana. Akan tetapi di sini itu tidak memerlukan khobar. Maka faqauluhu, maka firman Allah Subhanahu wa taala la abrahu ay la adhabu. Ya, la adhabu. Maka di sini adhabu di sini fahuwa mudari'un tamun marfu'un. Maka adhabu di sini adalah fi'il mudhari yang tam dan juga marfu. Karena tidak ada penasab, tidak ada penjazem. Kemudian apa fa'ilnya? Fa'il dari adhabu ini wa fa'iluhu domirun mustatirun wujuban takdiruhu anak Dan fa'ilnya adalah domir mustatir yang istitarnya itu wajib, takdirnya adalah anak. Kemudian watakulu dan contoh yang lain kalau engkau mengatakan adhaina ya apa artinya kalau kita mengatakan adhaina ai dakhalna fit duha kami masuk di waktu duha maka perhatikan tidak ada khobar adha ya hanya ada fa'il yaitu na fa'ilin kemudian wabata bil qaumi Ya wa bata bil qaumi. Apa maksudnya bata bil qaumi? Itu ai nazala bihim lailan. Ya menghabiskan waktu malam bersama kaum tersebut. Maka di sini bata walaupun dia adalah uh, akhwat kana tetapi kita lihat tidak ada khobar bata di sini. Kemudian Kemudian contoh yang lain, walau dhalladz zulmu la halakan nasu. Dan jika kezoliman itu tetap ada, maka manusia akan binasa. Ya, sungguh manusia akan binasa. Maka di sini dhalla itu walaupun dia akhwat kana, tetapi tidak memerlukan khobar dhalla. Tetapi cukup dengan fa'il yaitu az-zulmu. Fadzalla bimakna dama. Maka zalla di sini itu maknanya adalah dama. Ya, maka zalla yang ada pada kalimat tersebut ya fadzalla bimakna dama. Maka zalla yang ada pada kalimat tersebut maknanya adalah dama, selama. Watakulu dan juga engkau mengatakan, ini contoh yang lain, fakaktu halakotis silsilati. Fakaktu halakotis silsilati. Saya melepaskan ikatan rantai. Fang fakat. Maka ikatan rantai tersebut itu e, terputus atau terlepas. Ya, jadi e, fakaktu halakotis silsilati fang fakat. Saya melepaskan ikatan rantai, maka ikatan rantai tersebut terlepas. Ya, infakka. Kita juga mengetahui bahwa infakka itu merupakan akhwat kana. Ya, infakka itu akhwat kana. Namun di sini kita melihat dia tidak ada khobar dari infakkanya. Hanya ada fa'il, ya fa'ilnya adalah domir mustatir, takdirnya hiya, kembalinya kepada halakotu. Maka infakat di sini maksudnya adalah infasolat, ay infasolat, ya, terlepas. Kemudian wahada makna qawlihi dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wadhu tamamin. Apa maksud dari wadhu tamamin? Ai atamu min af'ali hadzal babi yaitu yang sempurna yang tam dari fiil-fiil yang ada dalam bab ini, yaitu kana wa akhwatuha. Apa yang tam tersebut? Ma yastagni bimarfu'ihi, yaitu fiil yang cukup dengan isim marfu'nya. An mansubihi, dan tidak memerlukan dari isim mansubnya. Ya, istagna bi itu ya, mencukupkan diri, kemudian an tidak memerlukan. Wa ma siwal muktafi bimarfu'ihi naqisun. Dan selain fiil yang mencukupkan diri dengan marfu'nya tadi, itu disebut sebagai fiil yang naqis. Kenapa naqis? Lihtiyajihi ilal mansubi. Karena dia memerlukan kepada isim mansub yang datang setelahnya Wa naqsu fi fati'a wa laisa wazala madiyazalu daiman kufi dan nak sifat nakes yang ada pada fiil fatia, kemudian laisa, kemudian zala yang merupakan maudi dari yazalu, daiman kufi. Apa maksudnya daiman kufi? Ay tabi'aha lazamaha. Artinya sifat nakes tersebut, khusus untuk ketiga fiil tersebut, itu selalu mengikutinya dan juga membersamai ketiga fiil tersebut. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.